طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعزني وسقم الله جميعا اقرأ يا أخونا وهذا لأن Taib. Olas. Terakhir kita jelaskan tentang masalah yakni betapa susahnya untuk mendeteksi penyakit-penyakit hati yang menempel pada kita untuk bersikap adil bagaimana dari sifat yakni ekstrim, ifrat ataupun tafrid. Bahkan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang mencekam pada hati kita susah dan susahnya lebih susah, namun lebih lembut daripada rambut yang sangat lembut dan lebih tajam daripada pedang. Sehingga tidaklah aneh ketika seorang yang dia telah bisa menempuh asratul mustaqim di dunia ini maka insyaallah taala nanti di akhirat nam di alam akhirat ketika kita berhadapan dengan Allah taala tentunya insyaallah lebih bisa lagi untuk yakni menyeberang as-siratal mustaqim. Nah, dan juga karena sulitnya untuk istiqomah terhadap agama ini, untuk termasuk bisunnah, untuk istiqomah di atas agama yang al-haq, maka seorang hamba ketika dia sholat, ketika dia sholat ataukah sunnah ataukah wajib, maka dia mengucapkan kalimat ihdina siratal mustaqim itu minta petunjuk minta hidayah hidayah taufik agar senantiasa diberi istiqomah untuk istiqomah di jalan yang lurus tersebut demikian kemudian kita lanjutkan perkataan mualif wa'lam annallaha ta'ala ida arada bi 'amdin khairan dan ketahuilah bahwasanya Allah taala tak menghendaki satu kebaikan kepada hambanya basarahu bi ulubi nafsih maka niscaya Allah taala akan memperlihatkan baginya yaitu aibnya dirinya sendiri jadi Allah akan memperlihatkan padanya tentang aibnya agar dia waspada, agar dia segera untuk mengobati aibnya tersebut. Jangan terus mendekam dalam hatinya, jangan menjadi penyakit yang penyakit yang kronis membahayakan ketika dia beramal soleh. Ini ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Faman kamulas basiratuhu lam takfa alaihi ujubuhu. Maka barang siapa yang basirahnya, mata hatinya sempurna, nam saya aib-aibnya enggak akan tersembunyi baginya. Seorang yang dia basirahnya, yang mata hatinya tajam, nam maka aib pada dirinya akan bisa dia deteksi dengan mudahnya. Oh ya, pada diri saya ada penyakit ya sombong ini pada diri saya ada penyakit enam yakni mudah bangga diri ketika dipuji dan sebagainya jadi penyakit-penyakit yang ada ini akan mudah tidak tersamarkan baginya ketika dia bersirahnya enam tajam wa idza arafa al uyuba amkanahu al ilaj dan apabila dia mengetahui aibnya memungkinkan baginya untuk mengobati. Walakinna aktsarun nasi jahiluna bi uyubihim. Dan disayangkan akan tetapi kebanyakan manusia mereka jahil. Mereka bodoh dengan aibnya mereka masing-masing. Mereka enggak tahu dirinya punya aib, tapi malah mereka nah mencari-cari aibnya orang lain. Nah, ini, ini manusia sangat banyak, kebanyakan seperti ini. Ketika dia melihat orang lain, ya melihat aibnya mudah untuk dia berkata, mengucapkan. Tapi dengan aibnya ia sendiri dia enggak enggak sadar. Ya ro ahaduhum al koda fi aini ahi wa la yara zid'a fi aini. Salah seorang mereka, kebanyakan manusia mereka melihat kotoran di matanya saudaranya. Ini ya, di antara mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak bisa introspeksi diri, mawas diri nggak bisa, maka mereka melihat di antara mereka melihat kotoran di matanya saudaranya. Tapi dia nggak bisa melihat enam jadi adanya sebuah batang fi ini di matanya. Dia nggak bisa melihat ada batang pohon di depan matanya. Artinya kotoran-kotoran yang ada pada matanya, pada dirinya dia nggak bisa melihat. 6. Kuman di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ini ya dalam pepatah. Kotoran di mata temannya tampak batang pohon di depan matanya tidak tampak. Ini, ini pepatah mengatakan demikian. Jadi untuk mencari aibnya orang lain gampang, tapi untuk mencari aibnya sendiri dia tidak tidak bisa. Ini aksarunas nas Kebanyakan manusia demikian. Faman aradal wuqufa ala aini nafsi falahu fi dalika arba'u turqaqin maka barang siapa yang menghendaki untuk mengetahui tentang aibnya dirinya sendiri, falahu baginya untuk demikian itu dia harus apa? yakni menjalankan empat jalan. Ketika dia enam barang siapa yang menghendaki ingin tahu aibnya, enam atau sudah tahu aibnya ia dirinya sendiri, maka bagaimana tindakannya? Bagaimana kelanjutan untuk mengatasi hal demikian? Maka atori tariqatul ula. Jalan yang pertama yang harus tempuh ayaslisa baina yaday syaikhin basirin bi nafs. Hendaklah dia duduk bermajlis di depan seorang syekh, seorang yang alim yang berilmu tentang aib jiwa. Tentang aibnya sebuah hati. Enam. Ini siapa saja yang ingin tahu atau sudah tahu kemudian dia ingin bertindak untuk yakni tahapan penyembuhan maka dia bermajelis dengan seorang yang saya seorang yang alim yang mengerti tentang aib tentang sebuah jiwa yu'arifuhu uyuban nafsi yang mana dia nanti akan apa memberitahu akan mengajarkan padanya tentang aibnya dirinya ini loh penyakitmu ini loh bahaya hatimu yang akan membahayakan amal-amal engkau waturuqa ilajihi dan jalan pengobatannya ini, ini akan dikasih tahu oleh seorang alim seorang syekh ketika dia bermajlis dengan seorang yang alim Wahada kon azza fi ibu wujuduhu. Dan ini sungguh keberadaannya sangat jarang pada zaman sekarang. Ini ya keberadaan yang demikian. Yang dia seorang muslim, yang dia seorang hamba aibnya sangat banyak. Kemudian dia sadar diri sangat sedikit untuk dia sadar, kemudian dia bersikap untuk bermajlis dengan seorang alim. Ini qad azza fi zaman wujuduhu. Ini keberadaannya sangat sedikit, jarang. Ya seorang muslim dia nam bersungguh-sungguh untuk mengobati penyakitnya. Nam. Faman waqa'a bihi dan barang siapa yang terjatuh padanya. Nam waqat waqa'a bitabibil hadid. Maka sungguh barang siapa yang dia Nam terjatuh padanya sungguh dia mendapatkan nam seorang tabib yang cerdas, seorang yakni mursid yang akan mengarahkan padanya. Ini ya, siapa yang dia terjatuh padanya, yakni terjatuh dalam hal-hal yang membahayakan, kemudian dia dapatkan seorang yang akan menangani. Maka falayambahi ayufariqahu. Maka tidak pantas baginya untuk meninggalkannya. Artinya apa? Dia harus dekat dengan orang tersebut. Ini, ketika dia jabatan seorang yang alim, seorang yang pintar yang untuk mengarahkan, untuk apa menasehati, maka jangan tinggalkan kesempatan yang baik. Segera dia menuju pada orang tersebut. Nah ini ini terakoh yang pertama. Kemudian terakoh tulisannya jalan yang kedua ayat luba sodikon sudukon basiran mutadinan hendaklah dia mencari seorang teman yang jujur yang berilmu enam yang baik agamanya mutadinan yang agamanya baik ahlaknya baik temannya jujur temannya baik ilmunya agamanya sangat baik wa yansibuhu raqiban dan dia menjadikan orang tersebut yang agamanya baik, yang jujur itu, yang berilmu itu sebagai raqiban, sebagai teman dekatnya. Sebagai teman dekatnya ala nasihi atas dirinya. Dalam rangka yunabihahu ala makruh yang dalam rangka untuk nantinya untuk mengingatkan dirinya atas hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak disukai min ahlakihi wa af'alihi dari perbuatan ahlaknya yang jelek ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Ahlak perbuatan yang jelek. Nah ini diantara apa tarekoh yang kedua dia hendaklah pandai-pandai mencari teman yang agamanya baik, yang berahlak baik, yang tujuannya untuk menasehati ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, yang dia terjatuh dalam satu ke kesalahan yang sangat mengerikan. Waqad kana Amirul Mu'minin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul Dan sungguh seorang Amirul Mu'minin itu Umar bin Khattab beliau berkata Rahumallahu mra'an ahda ilaina ujubana Semoga Allah merahmati seseorang yang dia memberikan petunjuk kepada kami tentang aib-aib kami. Di doa Umar bin Khattab pada seorang hamba seorang nam seorang yang dia memberikan petunjuk, yang dia memberitahukan ini loh aibmu wahai Amirul Mukminin. Nah, beliau berterima kasih. Beliau sangat bersyukur sampai mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Nah ini kalau zaman sekarang bukannya berterima kasih, bukannya bersyukur, mendoakan kebaikan, yang terjadi adalah malah satu kebencian. Nah, suatu permusuhan. Enggak senang. Ini ketika mungkin ya ada yang seorang dikasih tahu ini loh, aibmu dirubah. Nah ini, kalau Umar menerima, menerima. Tapi kalau sekarang zaman sekarang lain sangat susah untuk menerima bahkan mungkin malah dibantah. Ini yang terjadi untuk zaman sekarang. Wa sa'ala Salman radhiyallahu anhu lamma qutima alaihi an uyubihi. Dan Umar Ibn Khattab bertanya kepada Salman. Ini Salman siapa ini? Salman eh Al-Farisi seorang sahabat Umar bertanya kepada Salman tak kala beliau datang kepadanya ini Salman ditanya ya atau Umar tanya kepada Salman tentang aibnya apa sih aib saya wahai Salman nah sami itu sami'tu annaka jama'ta baina idamaini ala maidah wa annalaka hulatain hulatu hulatun bilail wa hulatun binahar kata Salman sami itu saya mendengar bahwa saja engkau wahai Umar Amirul Mukminin engkau mengumpulkan di antara yakni dua lauk pauk di atas meja makan. Ini. Wa analaka khulatain dan bahwasanya engkau memiliki dua khullah. Dua pakaian luar. enam Yang satunya khullatun bilail, yang satunya khullah pakaian enam khusus untuk malam hari wa khullatun binahar dan satunya pakaian khusus untuk siang hari. Ini ya. Ini seorang sahabat, para sahabat di tengah-tengah kalangan para sahabat, mereka karena kebanyakan orang-orang yang zuhud, ya orang-orang yang masya Allah dalam masalah dunia sederhana. Ketika dalam masalah makan, mereka nggak sampai double double, ya nggak sampai berbagai macam lauk pauk. Nah berbeda dengan sekarang Berbeda dengan sekarang makanya sangat banyak. Artinya lauknya tinggal milih. Nah lebih-lebih orang-orang kaya, orang-orang yang beruang. Nasi jelas sebagai makanan pokok. Kemudian lauknya, sayurnya double double. Nah ini, keadaan seperti ini dari sisi kesehudan kurang dan para sahabat sungguh orang yang terpilih ya orang yang sangat sederhana dalam masalah makanan mencukupkan satu. Nah, dan tak kala Umar bin Khattab diketahui beliau mengumpulkan dua makanan, dua lauk pauk di atas meja makannya. Dan juga pakaian dikhususkan khusus malam khusus siang. Nah ini, ini merupakan yang aib ketika diketahui Maka faqala. Kemudian Umar mengatakan, "Hal balahuka ghairu hada?" Apakah telah sampai kepada engkau wahai Salman selain ini? Ini ya, Umar menerima apa yang beliau katakan telah mengumpulkan demikian demikian demikian Umar menerima iya memang menerima dan bahkan beliau tanya lagi apakah ada khobar tentang yang selain itu selain ini ada enggak maka Beliau mengatakan, lah enggak, enggak ada. Cuma itu aja." Yang saya dengar adalah bahwa engkau wahai Umar yakni mengumpulkan demikian-demikian, kemudian bajunya dikhususkan ini siang ini, malam ini. Nah ini. Qala amma hadani faqad kufituhuma. Kemudian Umar mengatakan, adapun yang dua ini sungguh saya telah telah dicukupkan keduanya. Artinya sudah saya tinggalkan perbuatan tersebut. Enggak saya ulangi lagi dari perbuatan tersebut. Nah ini, ini enam di antara ya bagaimana seorang sahabat ingin tahu tentang aibnya dirinya tanya kepada orang lain untuk mengetahuinya. Kadang memang kalau kita menilai kadang susah. Ya menilai dirinya kadang kita susah. Tapi orang lain yang pandai untuk menilai baik atau jelek. Kadang orang lain yang akan menilai tolong apa ya aib saya sampaikan ya nanti akan saya rubah insyaallah. ini ini sangat jarang orang seperti ini sangat jarang. Tapi Umar seorang khalifah, seorang yang sudah dijamin masuk surga, bagaimana keadaannya beliau? Ini sebagai suri teladan, sebagai figur kita untuk mencontoh beliau. Wa kana Umar anhu yas'alu Hudzaifah dan juga Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah Hal ana minal munafikin? Apakah saya termasuk orang-orang munafik wahai Hudzaifah? Lain ini beliau khawatir jangan-jangan orang munafik. Sehingga beliau tanya kepada Hudzaifah yang beliau memang apa ahlinya diberi kelebihan untuk apa diberi dikasih tahu sama Rasulullah SAW tentang siapa orang-orang munafik. Si fulan, si fulan, si fulan. Ini Hudzaifah dikasih tahu sama Rasulnya. Nah, Umar tanya, siapa? Apakah saya termasuk orang munafik? Wahada li'an kulla. <clears throat> Dan ini bahwasanya ya setiap orang yang tinggi martabatuhu kedudukannya fil yaqadhah di dalam ketika dia hidup ya dia sadar di dunia maka zada ittihamuhu li nasi maka tuduhan-tuduhan itu akan semakin bertambah pada dirinya ini tak kalah seorang tinggi martabatnya, tinggi kedudukannya, ini akan semakin tinggi ujiannya, akan semakin tinggi tuduhan-tuduhan dari orang bawahan. Nah ini. Illa annahu qad azza fi hal zaman wujudu sadiqin ala hadis sifah. Hanya saja bahwasanya sungguh enam keberadaan ya teman yang seperti ini yang disifati seperti ini itu sangat jarang li'annahu qalla fi astiqa bahwasanya sedikit ya as astiqa yakni teman-teman yang jujur man yatruku wal mudahana yang dia meninggalkan sifat mudahana ini sifat yakni basa-basi atau sifat jadi mencari muka fayuh biru bil aib yang dia mengabarkan tentang aibnya. Au yatruku hasad atau meninggalkan hasad. Fala yazidu ala qadri wajib dan tidak akan menambah enam di atas kadar yang wajib. lainnya nah, ini. Ini enam jadi seorang muslim ketika dia apa tinggi kedudukannya, ketika dia terus meningkat semakin baik semakin baik, maka biasanya akan juga akan muncul ujiannya akan dituduh demikian demikian demikian dan orang yang tersifati dengan yakni sadar akan dirinya untuk zaman-zaman sekarang sangat sedikit. Sangat sedikit. Bahkan tak kala dia mungkin berteman, tak kala dia mungkin ber apa bermuamalah, dia akan mencari muka. Dia akan basa basi. Nah, dan dia akan menyembunyikan aibnya karena mungkin ada tendensi-tendensi yang lainnya untuk mendapatkan dunianya. Tayyib sudah habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab. ilahuna tafadhalu habibakumullah.